satu dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW Ayul a'mal ahabu ilallah Apa amal yang paling dicintai Allah As-salatu ala waktiha Salat di awal waktu Orang yang punya waktu Menunda salat Masuk kategori Fawailul lil Celaka orang yang salat Kenapa dia celaka? Menunda-nunda salat Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tunda salatmu hanya karena jabatan. Belum kau mati pejabat pengganti sudah siap. Kau tunda salatmu hanya karena kerjaan. Sedangkan rezekimu datang dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Nantilah, nantilah, nantilah. Ini rezeki datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta sama siapa? Salat dulu. Tapi sholat baru yang lain. Kebiasaan mula-mula sholat. Nauzubillah. Jangan sampai datang masa waktunya. Rabbana abusarna mata kami sudah melihat azab. Wasami'na telinga kami sudah mendengarkan taringisan teriakan azab. Farji'na na'amal salihan. Balikkan lagi kami ke dunia. Kami mau beramal salih. Inna muqinun. Barulah kami yakin. Tak ada gunanya lagi. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.